terhormat kepada Ketua DKM Masjid Raya Bintar Jaya Sektor 9 beserta para pengurus yang saya hormati penceramah kita pada malam hari ini yaitu Bapak Ki Haji Ahmad Mustafa Bisri yang saya hormati korek kita pada malam hari ini Alustad Haji Darwin Hasibuan serta Dr. Andes Haji Fadlan Zainuddin yang saya hormati juga kepada para aparatur pemerintah para alim ulama, para jemaah, yang insya Allah Allah muliakan, yang saya tidak sebutkan satu satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Izinkanlah kami sebelum membuka acara kita pada malam hari ini, marilah puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat iman, Islam serta sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haflah Al-Quran dengan tema merebut telaga keteladanan dan keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam terlupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman yang penuh dengan kegelapan ke zaman yang terang-terang sampai sekarang ini. Jangan kami membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, acara yang ketiga mauzatul hasanah dan acara yang keempat penutup dan doa. Marilah beranjak pada acara yang pertama kita buka acara yang Allah insya Allah muliakan dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga acara kita pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah illa hadul mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Haji Rasawi Hasibuan bersama Dr. Andas Haji Fadar Zainuddin. Semoga kita yang mendengarkan dan juga beliau yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, beranjak kepada acara inti kita yaitu Mausutul Hasanah yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ki Haji Ahmad Mustafa Bisri atau yang akrab disapa oleh Gus Mus.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 Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan menghadap anda sekalian dalam rangka pengajian dengan tema apa menyerap apa berapa itu keteladanan keteladanan dan barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya plesetan daripada peringatan mulut Nabi di berhubung sudah lewat Rabiul awalnya Alhamdulillah mudah-mudahan perjumpaan kita malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah manfaat bidini wa Para hadir sekalian yang terhormat, memang menurut saya peringatan memperingati pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat saat sekarang ini justru perlu diperbincang. Kalau perlu setiap malam juga gitu. Sebab kita umat Islam ini kalau ditanya pedomannya Al-Quran Panutannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi kalau kita tanya Berapa kali sehari Anda membaca Quran Atau berapa kali seminggu Atau berapa kali sebulan Atau berapa kali setahun Jangan-jangan jawabannya setahun sekali pada waktu Ramadan. Itu saja membacanya nyai ngibis malam gitu ya, ekspres maunya satu bulan atau tiga kali. Pedomannya Al-Quran Tetapi kita belum pernah sekali pun sebagai bangsa yang mayoritas umat Islam pernah melakukan survei tentang seberapa dekat umat Islam ini dengan kitabnya itu. Yang banyak itu survei tentang pilkada, pemilu itu semua. Itu pada luar biasa survei kita itu wali sekali. Ini siapa yang akan jadi sudah tahu Kenapa kok tidak ada survei umat Islam yang mayoritas ini kira-kira berapa persen yang membaca Dari sekian banyaknya yang baca Quran itu kira-kira berapa persen yang mengerti maknanya Quran? Dari sekian yang mengerti maknanya Quran itu berapa persen yang mengamalkan Quran? Ini saya kira kalau disuruh ini dapat untuk memecahkan segala masalah di negeri yang mayoritasnya adalah umat Islam. Kalau kita lihat nanti setelah disurvey itu ketahuan, oh yang baca Quran cuma sekian oh yang paham cuma sekian oh yang amalkan Quran tidak ada kalau dulu zaman sahabat saya kira anda sekalian kaum muslimin sekarang ini pahalanya jauh lebih besar daripada zaman sahabat tantangannya anda tidak menjumpai Rasulullah sendiri. Pada waktu sahabat itu enak sekali. Saya sampai melamun. Seandainya saya itu kok ditakdirkan Allah hidup pada zaman Nabi. Wah, mungkin saya tidak perlu baca Quran saya. Ngapain repot-repot baca Quran? Ada Quran berjalan. Sebab pelaksana Quran yang mengamalkan Quran pertama kali itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Quran itu pertama-tama turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah lah orang pertama yang mengamalkan Kalau ada perintah sholat di dalam Al-Quran, ini maka Rasulullah lah orang pertama yang melakukan salat. Baru setelah dilaksanakan, beliau mengajak orang-orang untuk salat. Salu kama ro'aitumuni sholli. Salatlah seperti kamu lihat aku salat ini. Jadi orang enak. Wow, oh, begitu itu salatnya. Ada contohnya. Coba kalau saya nggak sholat, lalu ngajak anda sekalian sholat, sholatlah kalian seperti seperti report saya karena saya sendiri nggak sholat. Tapi kan Rasulullah diperintahkan haji, Rasulullah haji. Lalu bersabda kepada umatnya, Hudu ani manasikakum. Kalau haji ambil jarakku ini semua, semua perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran Rasulullah yang melaksanakan pertama kali. Larangan-larangan yang ada dalam al Quran Rasulullah paling jauh pertama kali menjauh ini Tapi saya ngamun begitu tuh lama-lama tapi ketakutan sendiri saya. Ya kalau saya ditakdirkan zaman itu Ya kalau ikut nanti Kalau ikut Abu jahat, Ya sudah kita syukuri aja Mendingan kita hidup jauh zamannya dari Rasulullah Dekat dengan dari kiamat Dekat anak konon sudah lewat itu tahun 2012 ya. kita ditakdirkan di akhir zaman jauh jaraknya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Makanya ulama-ulama mengatakan kita harus bersyukur dengan nikmat yang besar. Jadi kadang-kadang Anda Eh, mengira bahwa anda ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang Muslim itu gara-gara Zainuddin MZ, gara-gara Aki, enggak, enggak dalam pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus bersyukur karena itu pilihan. Kalau dipikir-pikir kita ini siapa sih? Kok ikut Rasulullah? Kita pamili tidak ada yang ponakannya Rasulullah. Nah, saudara bukan, tetangga jauh kita dengan Mekah Medina itu masih melewati tujuh menit kita kalau naik pesawat jet masih sekitar 8-9 jam jauh ya dari sisi jarak jauh dari jarak kita jauh tidak pernah konaan tidak pinduan tidak sepupu dan nasib dari segi bahasa jauh sekali Rasulullah itu bahasanya apa jazim hawasin atau yakun zaman kita ini ada yang penuh rokok, jodoh ada yang ABD tidak, tidak sama ulir sama sekali tidak nempel bahasa Jawanya nggak nempel artinya nggak mirip sama sekali Rasulullah itu kulitnya putih kemerah-merahan jadi kalau kena sinar matahari jadi merah. Bukan cari merah-merah, tapi merah sendiri. Putih ke merah Sedangkan kulit kita selalu kosong. Jauh sekali. Nah, dari sisi apa lagi? Jauh. Jadi kalau di itu kok orang bintang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu muskil. Apalagi kalau kita ingat ada orang yang rumahnya dekat kan? kalau di bahasa Jawanya tonggopet tonggopet ini di sini di situ rumah Rasulullah di sini rumahnya aman langsung dia saudaranya ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia kakaknya Sayyidina Abdullah Sayyidina Abdullah itu ayahnya Rasulullah Shallallahu jadi dia tonggopek paman cer paman cer itu paman yang betul-betul apa saudaranya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dia diberitahu oleh dibilang oleh budaknya langsung budaknya itu dimerdekakan samping senang rumahnya jejer baik Rasulullah aman di sana anak dua jadi bukan hanya tetangga cer bukan aman tapi besanan dengan Rasulullah anak dua dia punya anak laki-laki dua dikawinkan dengan putrinya Rasulullah dua yaitu Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Umi Kulsum. Jadi dekatnya sudah luar biasa. Secara tetangga, secara darah, secara musyawarah bisa dua, tidak takut takut. Tapi orang ini bukan hanya tidak ikut Rasulullah, tapi diajak Rasulullah mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mengumpulkan orang-orang di sudah lupa itu loh, waktu di sofa itu yang mesti ingat. oh enggak itu aja sampai aja. Waktu di sofa itu Rasulullah panggil orang banyak Terus ditanya kalau saya ngomong begini, Anda percaya apa enggak? Percaya, percaya. Kalau saya bilang begini, kalau saya menghamparkan Anda begini, percaya enggak percaya? semua itu dia percaya. Karena Rasulullah tidak pernah sekali pun diketahui orang bohong, tidak pernah bohong sama sekali. Dan tidak ada orang bohong mendadak, tidak ada. Tapi ketika sampai kepada pengenalan kepada Allah yang Maha Esa, ini orang itu yang pertama kali teriak memaki Rasulullah. Apa laka ya Muhammad? Alihada jama'kan. Kalau bahasa sendiri ya mengajar orang tua-tua kamu kumpulkan, kamu omong begini. Gak baik-baik Tuhan banyak kok kamu jadikan satu tak. sampai tanyakan profesor-profesor yang botak-botak. Orang yang begitu dekat dengan Rasulullah dari segala sisi tidak iman kepada Rasulullah. Orang bintaru yang tidak apa-apanya kok iman kepada Rasulullah. Sampai tanyakan kepada profesor, tidak akan bisa menjawab. Akalnya tidak nyandar. Kalau Anda tanyakan saya, jawabnya mudah. Ya itulah kehendak Allah. Jadi tidak bisa. Orang ini namanya duluannya Abdullah, dan Abdul Kahfa apa siapa namanya nggak jelas, tapi dia disebut Abdullah. Putih kulitnya kalau marah merah menyala mukanya, makanya disebut Abdullah. Abdullah ini paman Rasulullah apa namanya tetangga pet tulisanan anak dua begitu diajak Rasulullah dia memaki langsung memanggil anaknya dua laki-laki ceraikan istrimu kalau tidak tidak saya akui anak dicerailah Sayyidina Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Umi yang telah kemudian Sayyidatina Ruqayyah dikawin Sayyidina Usman bin Affan ketika wafat terus kami dengan Said Sayyidatina Ummi Kulsum. Sayyidina Usman itu menjadi menantunya Rasulullah dua kali. Karena itu disebut Gun murai yang memiliki dua cahaya. Allah itu bahasa Betawi itu maha semau Allah itu maha semau gue hmm. nanti Abu Lahab nggak bisa protes itu orang bintaro jauh sekali mestinya dia kiblatnya di Borobudur masa di Ka'bah ya kan semau gue Lo ini saya yang suka sekali dengan Muhammad. Kenapa saya tidak diberi hidayah? Semau gue. Ini hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya para ulama-ulama menyatakan kita harus bersyukur sekali bahwa kita dipilih oleh Allah. Dari hak prerogatifnya Gusti Allah dari sekian miliar orang kita dipilih. Bukan karena kehebatannya mubalek, tidak apa ada mubalek yang lebih fasih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah itu belum belum bicara saja sudah menarik hati. Apalagi kalau bicara, bicara sama pamannya sendiri, pamannya memaki. Dan makanya jadi balik jangan buka nepuk ada Orang sini ini yang nggak kedatangan saya saudara. itu Allah Subhanahu wa taala semuanya Beliau kata, Rasulullah sendiri tidak bisa. Inna kala tahdiman ahbab. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau suka. Aku suka ini. Berilah hidayah ya Tuhan. Tidak bisa kalau Tuhan tidak menghendaki. Allah yang yang di mayasya. Allah yang semau terserah. Kita bersyukur. Jadi tidak usah melatih sekolah alhamdulillah alhamdulillah baru dipilih ini saja kita sudah harus bersyukur apalagi kita sampai bisa sholat sampai bisa pengajian seperti ini masya allah saya kadang-kadang agak gimana dengan orang yang mengatakan oh, kayaknya ulama ini kamu harus punya semua lebih kita neraka orang dipilih Gusti orang neraka neraka kan terima kamu punya apa? Kamu tidak punya saham neraka, tidak punya saham Itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memilih. Jadi kita syukuri lah. Nah, Kadang-kadang kita itu lebih, lebih apa namanya? Lebih ingin suami harus Kalau tak tak nanti ini dari Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih dicarikan dari Bukhari ada di Muslimah. Sumbernya dari Sayyidatina Aisyah mengatakan tidak mengatakan ad-dinu yusrun tidak tetapi inna dina yusrun dalam bahasa Arab beda ad-dinu yusrun dengan inna dina yusrun kalau ad-dinu yusrun agama itu mudah tapi inna dina yusrun sungguh agama itu mudah Saya tak percaya sama Rasulullah yang punya agama <clears throat> Kenapa Rasulullah mengatakan begitu? Karena Allah sendiri berfirman, Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bukan hanya mengatakan Allah bikumul yusra, tidak tidak ditambahi yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kita sedih Inna tadi Allah menghendaki engkau pandang saja tidak menghendaki hal berat makanya kita bersyukur kemudian yang kedua bahwa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini adalah manusia. Karena kita manusia yang diutus manusia, maka kita mengikuti sangat enak sekali. Rasulullah di depan, kita di belakang. Beliau manusia, kita manusia. Asal kita tetap manusia, insya Allah enteng Bukan hanya manusia Rasulullah itu, manusia yang ngerti manusia. Rasulullah itu Nabi Muhammad itu bukan hanya manusia tapi manusia yang mengerti manusia sekarang banyak pemimpin yang tampaknya manusia tapi gak ngerti manusia mentang-mentang dia ahli pikir lalu ada malam datang Ustaz saya ini kenapa tidak sumpah saja eh, ini gimana kok saya dikasih bacaan apalah gitulah supaya enteng oh apa tuh ini baca ayat kursi aja ya, ayat kursi tahu ya, nah, ya ayat kursi baca puluh lima kali ya ini namanya tidak ngerti orang tidak di manusia dikiranya manusia itu harus dia kalau tidak ngerti dia bukan manusia ini tidak ngerti Meskipun dia dipanggil kiai, dipanggil ustaz, tapi kalau begini, lu ini malah KTK saja masih gradu-gradu. Ayat kursi disuruh membaca 35 ribu kali. Bisa semaput ya. Makanya Anda lihat sirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu mengimami masjid ini imami masjid sampai meninggal hanya absen sekali tak dua kali pada waktu sakit keras digantikan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq selama imami baik imami sholat Arbu jamaah ataupun imami sholat jumat tidak ada yang komplain sama sekali pernah ada yang membaca riwayat sahabat komplain ini kok anjing Nabi sembahyangnya kok panjang sekali. Atau komplain ini sembahyang cepatnya kok ekspres saya ini Rasulullah bertanya kok level-level tapi cuma sekarang ini banyak yang gerundel banyak yang gerundel jumatan udah habis jumatan dia itu kan emaknya tinggi sekali jadi di sini mimbarnya di mana mesti tinggi sendiri di baik itu Rahman Semarang itu malah di atas jadi semua kelihatan masa nggak tahu ada Taylor. Dan itu diteruskan aja ngomong diteruskan kemana-mana ya tidak ini kajiannya di mana kayaknya itu ada di tanah ini di masjid di daerah-daerah ini ada yang setiap minggu dia yang khotbah. Saya bilang, kamu itu setiap minggu khotbah. Kenapa panjang-panjang begitu? Nanti kamu kehabisan bahan kok, Cincin-cincin sedikit gitu loh. Tapi sejumlah kamu dikasihkan lah besok cari-cari bahan api bingung ya. Rasulullah tahu di tempat saya ada kiai itu suatu ketika ngimami sholat terawih ngimami sholat terawih di pondoknya di musolanya terawih belum selesai santri-santri yang muda-muda ini pak pada gerundel wah kalau terawih begini alamat gak sahur ini nah, nah, nah gerundel kayaknya pengurus pondok itu pengurus pondok dipanggil lurah pondok istilahnya di sana lurah pondok dipanggil besok kamu saja yang teruskan bayang terawih imam terawih kenapa dia alah sama tidak dengar Dan udah besoknya yang imami nanti di lurah pondok habis terawih Orang-orang tua-tua di daerah itu yang ikut sembahyang itu pada datang ke kiai ini, kiai pamit kiai. Loh, aduh, besok saya nggak terawih di sini. Belum apa Malah ekspres dia. Sini belum rukuk dia sudah sujud. Tahun berapa ini? الضالين عن jangankan kiai itu dengan santri-santrinya ada santri kinasihnya Rasulullah SAW santri kinasih jadi sahabat itu bahasa sininya ya santri atau murid lah ada santrinya Rasulullah itu yang kinasih pernah diutus ke Yaman segala macam namanya anda sudah kenal semua Mu'al bin Jabal suatu ketika Mu'al bin Jabal ini imami sholat isya selesai sholat isya jamaah itu banyak yang demo ke Rasulullah bahasa sekarang timur gelutuk kepada Rasulullah ya Rasulullah ini santri sampean muadzin terlalu terlaluan tidak ada apa ini nanti kan kami ini semua jamaah sholat isak dengan beliau lalu itu rokaat awal itu beliau menghatamkan al-baqarah Rakaat kedua surat An-Nisa. Ya, Rasulullah seorang pemimpin yang bijak itu ya ada laporan yang dicek, cek yang dicek bahasa sekarang. Muat dipanggil Muat. Apa betul tadi kamu mengimami sholat isya? Betul ya. Apa betul di rakaat awal kamu mengatakan al-baqarah? Iya dua Nisa itu baru dimarahi bukan kok baru dipuji ya baru dimarahi mungkin pikiran kita wah mesti dipuji karena panjang lebar loh lebih panjang tentu lebih bagus ternyata dimarahi kamu ini bagaimana Maaf. jangan bikin fitnah kamu itu sholat ikuti orang banyak ada yang tua ada yang muda ada yang dikutip pekerjaan. Kalau kamu sholat sendirian, silakan kamu kamu Quran kurang percaya. Tapi kalau kamu diikuti orang oh, banyak, kamu harus ngomong orang banyak itu. Orang banyak itu macam-macam. Ini Rasulullah ajaran, ajaran kepemimpinan, ajaran sholat dia seorang itu pemimpinnya jangan kok semau gue saya suka panjang-panjang kalian harus panjang-panjang kalian harus mau panjang-panjang karena saya imamnya ini namanya imam otoriter makanya ada kitab itu kitab mungkin ada belum baca itu ya kita itu ada kitab itu yang mungkin sudah kena masukan pikiran demokratis itu. Jadi baiknya bagaimana itu? Ini kok upaya banyak yang muda juga banyak. Gimana caranya ini? Kalau kita ikut Rasulullah, Rasulullah mengambil cara yang tengah-tengah. Kalau kita di tengah-tengah, maka yang tua tidak merasa ditinggalkan, yang muda juga di kitab itu ada yang kalau perlu imam rembukan bicarakan kepada makmum. Wahai para makmum, ini minta surat yang panjang. Saya tidak ada nanti terjadi gerudel di antara para jamaah. Jadi kalau panjang, semuanya kepanjang, ya ini berarti votingnya panjang, panjang imamnya. Tapi kalau kita ikuti Rasulullah saja, itu sudah al khairu kullu bittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala yang baik dan paling baik adalah mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu tahu persis umatnya adalah manusia dan manusia manusia akhir zaman lah yang lemah sekali. Di Quran juga disebutkan kita itu ajuna kita itu doifan macam-macam makanya kan Rasulullah saw kalau memerintahkan kepada umatnya dikasih embel-embel kalau aku memerintahkan kepadamu kerjakanlah semampu tidak tukung di amri Aku minggu mastaqabtu kalau aku perintahkan kamu laksanakan semampu. Dan ini sesuai dengan firman Allah sendiri di dalam Al-Quran. Ittaqullaha mastatau. Jadi kalau ada orang kamu bisa tak bisa harus begini. Oh, itu enggak Islami. Berarti tidak kenal sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. semampu, semampu. Maka tidak ada yang berat Coba mana? Perintahnya Rasulullah yang berat mana? Ada yang berat. Pertama karena Rasulullah tahu manusia itu kekuatannya sampai di mana. Kedua Allah Taala memang tidak membebani hambanya dengan beban yang berat melampaui kekuatannya. Lain kali Allah nafsan illa Dan memang Allah itu sayang sama manusia manusia tidak diberat-beratin lah ya jangan tapi jangan mengentengkan yang tidak enteng asal kita itu manusia maka kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enak sekali tanpa beban Rasulullah itu senangnya yang sedang-sedang. Jadi sedang-sedang di, di sini, di sini di tengah. Sehingga yang di sana tidak merasa jauh, yang di sana tidak merasa jauh. Tapi kalau orang yang ekstrim, orang sini ini, ini di samping kita bisa sini lagi karena bisa jatuh. Yang di sana merasa jauh dari kita. Tapi kalau di sini sebaliknya kita tidak bisa ke sini dan yang sana menganggap kita jauh maka Rasulullah mengajarkan selalu bahwa kita itu sedang sedang di dalam segala hal Rasulullah mengajarkan sedang sedang sampai ibadah ibadah dalam Islam itu sedang-sedang ada agama lain ya kita tidak usah menyebut namanya namanya ada agama lain yang semakin berat itu semakin banyak pahalanya itu kita ini bukan Islam jadi misalnya kalau tidur di tikar pahalanya lebih banyak daripada di kasur tidur tanpa tikar tanpa apa lebih pahalanya daripada tidur di tidur tidur di atas duri wah lebih banyak kalau Islam Islam asal selajarnya manusia itu yang paling baik standarnya adalah kewajaran manusia maka puasa dalam Islam itu sederhana sekali kalau maghrib buka kalau maghrib kan Kalau puasa maghrib belum buka, isak belum buka, jam 12 belum buka. Itu namanya bukan Islam. Itu berikutnya. Islam Bahkan dianjurkan kalau puasa cepet-cepet berbuka ini manusia lain sekali, manusiawi sekali, agama manusiawi. Karena orang kalau tidak makan mulai pagi, sudah kepengen makan. Maka cepat-cepat makan kalau ada ada makan itu sudah cepat makan. Orang yang cepat-cepat makan pada waktu berbuka itu mendapat bonus pahala. Namanya bonus pahala takjil itu bonus jadi di samping pahala puasa anda anda dikasih bonus karena anda cepat-cepat tapi kadang-kadang ada yang soalnya oh, nanti lah sangat manusiawi manusia itu kalau besok Tanyakan manusia mana asal masih wajar. Yang menjadi ukuran adalah kewajaran manusia. Manusia yang wajar. Kalau besok sehari tidak boleh makan. Saya tanya sampai ini wajar enggak manusia. Besok sampai tidak boleh makan sehari. Itu sebaiknya Anda sahurnya baca bisa jam 12 apa nanti mendekati subuh kalau Anda jawabannya mendekati subuh, Anda manusia wajar. Anda manusia wajar. Ada yang sok. baru itu sok. Sok tahu lah pokoknya. Ini sahur jam sekian mana sarapan ya. Dia nggak tahu bahwa mengakhirkan sahur itu mendapat bonus tambahan. Pahalanya takhir sok. Jadi kalau Anda cepat-cepat buka pada saatnya dan sakurnya nanti yang paling akhir itu ada dapat. Itu Islam. Sekarang itu ada yang terpengaruh dengan agama yang lain yang pokoknya kalau harus baru harus ini, harus pertentangan itu yang paling rendah. Itu pokoknya wajar manusia. Kalau sampai ada yang mengatakan, ada yang merasa bahwa Islam itu berat, itu yang harus dicurigai dirinya sendiri. Jangan-jangan saya sudah tidak begitu manusia. Dunia ada orang cakep sekarang, Umumnya kayak cinta. Bagus rapi. Iya. Itu digosipin sih, cewek saya hati itu ganteng tapi buaya darat jadi sudah tak terpengaruh saya buaya darat kalau buaya darat sudah mengikuti manusia yang supreme cantik sekali tapi hati itu cantik tapi ulang mana ular mau mengikuti manusia manusia itu kalau tangan kiri sudah pegang makanan, tangan kanan pegang minuman. Coba Anda tawarin, ini ada jeruk, oh, jeruk. Nanti dia akan, bisa, makasih, makasih. Terus begitu. Manusia, karena tangannya sudah habis. Dan, ayo, tapi kalau monyet <laughs> monyet anak ini sudah pegang pisang, tangan pegang jambu. Itu kan Anda tawarin roti, kakinya muncul Ada nggak orang yang begitu? Iya, agak agak seperti ini kejadian juga. Maka sebetulnya gampang saja untuk menjadi Islam yang baik itu tetap jadi manusia tetap jadi manusia nggak usah yang muncul nggak usah kadang-kadang orang itu keterlaluan berlebihan nggak tahu saya dia pikir bahwa Allah itu seperti apa jangan-jangan dia membayangkan Allah itu seperti dia jangan-jangan kalau dia marah berarti Gusti Allah marah kalau dia jengkel berarti Gusti Allah jengkel Gusti Allah itu syakur Gusti Allah itu syakur salah satu asma Allah adalah syakur syakur itu kalau untuk hamba Allah maknanya banyak berterima kasih banyak bersyukur tapi kalau Allah itu artinya maha kalau saya bahasa Indonesia kalau bahasa Jawa campur Indonesia saya tahu syakur itu maha nerima ke jadi bahasa Jawa separuh bahasa bahasa nerima ke itu bahasa Indonesia gimana saya itu sampai sekarang jalan cari Maha nerima ke itu gimana jadi kalau Tuhan memerintahkan kepada kita misalnya sholat lah kita sudah berusaha bagaimana membaca fatihah sampai kadang-kadang ngaji KTK sampai sebulan baru bisa bahasa itu pun masih airnya masih belum air betul masih air Jawa ngalangin ini bagaimana pertanyaannya Allah itu syakur ya jangan ya, kok mulutnya memang ngok jadi Tuhan menerima, maha menerima. Asal kita tidak berniat melawan Allah dan kita sudah berusaha, maka Allah akan menerimanya. Sekalipun itu dari kacamata manusia masih kurang. Bisa dipahami ya, saya. Rasulullah bersabda, Saat itu. qalibnya Sadin dulu Pas, paskan Jadi kalau kita lihat itu Perlombaan memanah itu Lalu di sana ada sasarannya Yang kayak obat nyamuk ya, eh, Yang paling juara itu yang tengah itu ya, Yang tengah-tengahnya itu Jadi kita diminta saat itu bidik Paskan dana, paskan yang tenang, Saat itu paskan sana. Tapi kalau sudah kita pas-paskan, ternyata tidak bisa lepas. Wah kau ribu ya juga kasih tulang. Jangan sampai melenceng ke kepalanya orang sekarang. itu namanya tidak membidik. Bidik paskan, paskan. Sudah kita pas-paskan, ternyata tidak bisa pas hanya dekat-dekat. Daripada tidak anda pas-paskan, tepat. Itu namanya kebetulan. pas, Tidak acik ya, kan? Lebih baik dipas-paskan meskipun dikurang pas daripada tidak dipas-paskan pas. Kalau kita sudah lepas makan ternyata masih kurang, tidak Allah itu syakur Tung itu sholat ibadah orang menyangka bahwa sholat segala macam itu keperluan dunia jelas tidak sama sekali ini manusia tujuh miliar ini tujuh miliar manusia ini tinggal di bumi ini bumi itu kecil sekali satu butir debu jadi misalnya satu miliar ini bangun nggak sholat semua itu Gusti Allah tidak rugi sama sekali, kita jelas rugi. Pemalaikatnya Allah itu triliunan ada yang sujud terus yang tasbih ada yang sholat terus kita kadang-kadang membangunkan diri itu Tuhan senang ini uh, saya salat sama Salat jamaah ngelakonnya 99,9 persen aja Itu dibangga-bangga kalau ini tidak berniat melawan akan diterima oleh sama Allah Jadi kita harus menggantikan pada Allah itu. Alhamdulillah. insya saya meskipun agak lama-lama sedikit, tapi saya kan tidak mempersekutukan Allah Ta'ala saya ini yang ingin betul-betul menjadi hambanya yang musuh sedangkan dari tangan segala macam lamunan-lamunan ini gara-gara saya sering ke mall ini nanti akan saya pulang. jadi apa namanya kadang-kadang kita itu menganggap apa yang diperintahkan Rasulullah itu tidak ada berani coba sampai tunjukkan apa yang berat syahadat semua orang bisa syahadat dan Jangan lupa, begitu Anda syahadat, Anda sudah Islam. Meskipun belum sholat, sudah Islam. Jadi jangan meleceh orang itu oh, Islam KTP. Jadi kalau dia sudah syahadat, dia Islam. Apalagi dia sholat, syahadat saja itu sudah hukumnya sudah tapi dia itu begitu begitu dia itu sesat ke mana dia sehat apa enggak ini ini ya kadang-kadang orang lupa dulu ada ketika perang melawan orang-orang musyrik itu ada tentara Islam yang sudah di atas angin jadi orang kafir itu sudah tergeletak ini ujung pedangnya tentara Islam itu sudah di lehernya ya, mati kan ya. tiba-tiba orang kafir ini mengatakan la ilaha illallah apa ini la ilaha politik langsung disikat dimarahi orang kawan-kawan kemarin dia sudah baca dari itu akan ya, terus saja itu kok untuk menyelamatkan diri kenapa tidak dari lalu dari nanti nah, <laughs> ya, ini mesti politis ini dan dilaporkan kepada Rasulullah dicek sama Rasulullah betul kejadian seperti yang dilaporkan betul Kenapa nggak bedah dadanya? Supaya kamu tahu persis bahwa dia mengucapkan la ilaha hanya untuk menyelamatkan diri. Kenapa? Maka itu la allah? illallah. Maka itu la ilaha illallah. Dan dan di Nabi apa? Apa? Apa la ilaha Allah? Itu diulang-ulang oleh Rasulullah dan muka yang merah. Sampai merasa kecil dunia ini. Sudah ya Rasulullah saya tobat, saya menyesal. Kaidah ilah ilah itu. Jadi jangan menganggap enteng lagi itu illallah. Orang membaca lagi ilah illallah jangan anda bilang dia kafir karena tidak tidak bisa. Zaman dulu saja yang tahu orang itu menganggap hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang diberitahu yang lain tidak diberikan. Karena orang munafik itu keluarnya Islam. Dalamnya tidak. Kita tidak tahu dalamnya orang. Nakku nakku mobil zawahir kita menghukumi yang dari luar. Wallahu tawalla sarah yang rahasia-rahasia Allah. Kadang orang itu menyangka Sholat itu sulit Inna dina yusri Agama itu mudah Tapi wala yusadadi Wala yusadadi Illa walabat Agama itu sangat Sungguh agama itu mudah Tapi Siapa yang memberat-beratkan agama Anda memberat-beratkan agama, Anda luar agama tanpa-tanpa orang berat-beratkan. Ada lagi kawan kita itu yang menganggap sholat itu sulit. Saya punya kawan. Kaya. Mobilnya tiga. Rumahnya dua. Istrinya cantik solihah dari luar itu solihah ya. dia sendiri puasa Senin Kamis bukan hanya Ramadan kok Senin Kamis tiba-tiba dia mengatakan ke saya Gus saya mau dinasehati atau dikasih bacaan apa apa saya ini kadang-kadang ada rasa sumpuk yang tidak karuan dari mana asal Amin tahu sendiri saya bukan kejemuan semuanya ada Cukup di sini kan ada rasa sumpah, tidak enak. lah. Terus saya tebak. Mungkin saya karena saya melihat dia puasanya rajin sekali, bukan hanya Ramadan tapi Senin Kamis juga puasa. Jadi saya tebak ya. mungkin anda perlu menaikkan mutu sholat anda ini. Mungkin sholat anda itu kemarin-kemarin itu lamunnya 90 persen dikurangilah lamun 70 apa 60 persen saja lamunnya saya bilang begitu tahu-tahu dia bilang oh, kan sholat saya memang belum mengerjakan <laughs> oh bagaimana? Ini sudah puasa Senin Kamis segala macam. Jilbab, rajin pengajian Kalau saya belum kerja, Loh kenapa saya bilang itu? Kemudian puasa kayak begitu rajinnya kok tidak sholat gimana? Ya kalau puasa kan dia masalah tidak makan ada cukup. Karena hmm, kalau kelaparan tidur. Lah kan sholat. Nah, itu bacaannya itu saya nah, itu cuma tahu kata-kata saja. Loh, bagaimana sih kamu? Sholat itu bacaannya lo kata-kata. Masa kiai? saya kiai bukan Oh, di seluruh dunia ini. Kalau saya tanya lagi. Salat itu ya itu bacaannya wajib. Dia masih ngeyel. Dan itu kok kalau rukuk sujud saya lihat kok orang itu umum apa bahasa Indonesia ngomong-ngomong Omar Hamid Hamid mulutnya Lu kamu mau Omar Hamid juga boleh Lah apa yang saya Omar kan? Apa? Ada apa enggak? Kau enggak ada yang Hamid? Punya Omar Hamid itu ada yang di rumah Omar Hamid Saya bilang lagi masak Masak terus dan apa namanya terburu-buru orang tidak sholat itu kalau tidak marah ya jangan dia minta sholat itu sulit tapi tidak minta sholat sholat itu mudah jangankan sampai bisa sholat bisa baca pantek sampai tidak bisa baca bisa kan cuma Allah buat karena sering dengar orang dini itu keluar itu saya hasilkan selalu bisa itu apa namanya Tuhan berfirman Ibadullah mastafatum Rasulullah oh, bersabda Ya amartukum bi amrin faktum itu mastafatum nah, Kamu bisa kan? nah, ya Baru ya Allah Allah <laughs> Allah nah, Allah Allah Allah Allah belum tahu Allah Akbar. Antum Allah Akbar adanya. Kok memang bisa nyanyi Lain kalau Allah nafsan illa Sangat mudah sekali. Jadi jangan sulit yang mudah yang memang mudah, tapi juga jangan menggampangkan sesuatu yang sangat menggampangkan ukurannya manusia wajar lah ukurannya manusia itu baik ibadah yang makhluk maupun yang amat itu semua untuk manusia untuk manusia jadi ukurannya adalah kewajaran manusia tanya wajarnya manusia syahadat ya apa enggak enggak semua akan mengatakan tidak tinggal asyhadu an la ilaha illallah sekarang ini hampir seluruh, seluruh dunia mengakui itu meskipun dia tidak ngomong surga Allah mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah bahwa Muhammad adalah utusan Allah itu semua orang mengakui meskipun tidak bisa saya salat salat salat apa aja hmm. Eh, jamaah Bintaro ini kira-kira salatnya ada lima menit hmm. kalau ada cepat salat bisa sini tak tungguin saya ya kira-kira lima menit lah saya lima menit Nah, kalau yang lengganannya ina apa ina sama kulu ya dua menit lah Enten, enten. enteng tidak bisa pakai kayak Allah lebih enteng lagi kalau di masjid ini, setelah di masjid sudah ikut saja sama imam. Biar bacaannya salah-salah sedikit ditanggung sama imam. Puasa lebih enteng lagi. Itu ada kawan saya yang puasanya sampai tanduk. Tidak hanya Ramadan tapi Senin kemis lagi juga. Banyak yang puasa Daud segala macam kan enteng. Zakat lebih enteng lagi terutama yang tidak punya malah menerima haji Masya Allah ini sampai antri sekian haji haji dengan piknik ini sebenarnya apalagi sekarang wah kayak begitu Mekahnya para sepeda pulang kemarin enteng mau ngaji enteng senang itu yang mahdoh tak ada yang berat dan sekarang yang baik mahdoh yang aman baik sama saudara enteng apa berat berat mana baik sama saudara dengan baik dengan muda misalnya apa yang semestinya itu standarnya. Sebaiknya dengan istri bagaimana? Kalau manusia wajar baik, oh ini asalnya bukan apa-apanya lalu dilamar sendiri. Yang sana juga mau mau sendiri. Lalu setelah mau itu itu ini yang manusia. Kalau manusia wajar kalau dilamar mampu yang lamar juga kerjanya sendiri ini mestinya ya saling menghormati suami memuliakan istrinya karena dia yang lamar tuh istri menghormati suami karena waktu dilamar mau kalau sampai ada orang melamar-melamar sendiri setelah mau dilamar terus dikembali lagi ini tidak wajar manusia seperti ini manusia yang wajar tentu akan berbuat baik dengan tetangga karena tetangga itulah pusat informasi saudara-saudaranya yang jauh belum tahu tetangganya sudah tahu kan nggak nengok saudaramu rumah sakit masa iya Iya, saya ini antara kemarin. Punya tamu, kehabisan gula, dia tetangga. Kan tetangga ya. Coba saya, pinjam gulanya sebentar, ini ada tamu gula-gula. Masa? ada tamu ke bisa juga lalu saudaranya di Surabaya. Lama. Jadi baik dengan saudara, baik dengan istri, baik dengan tetangga. Itu kewajaran manusia. Rasulullah menyuruh orang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua. Itu kewajaran manusia wajar manusia. Sehingga kalau manusia itu betul-betul manusia, itu sangat enteng sekali. Anak muda selalu menghormati orang tua, enteng sekali kalau dia manusia betul. Orang tua menyayangi anak muda, itu enteng sekali bagi manusia yang betul-betul manusia. Semua. Setengah satu. Ini soalnya porsi empuk. Jadi, jadi gak terasa ya, padahal udah setengah satu. Mestinya nanti, saya bicara itu kayak orang India. Orang India kalau pidato itu namanya diangkat satu. Diangkat satu ini. Jadi kalau mulutnya masih seneng ngomong tapi kakinya udah kodak Tapi ini malah disediain porsi empuknya kayak begini eh, harus mau turunin kena semuanya porsi itu ya. ya. tapi kalau dibiarkan senang porsi begini bisa rebutan porsi ya. jadi intinya kita itu Bila istrinya sendiri tidak iman Nabi Ibrahim ayahnya sendiri tidak iman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam amannya sendiri tidak iman apa kurang bukti bahwa iman itu hak prerogatifnya Allah kita tidak bisa, tidak usah memaksa-maksakan orang kita maksa, iya. Tapi memaksa, oh itu perlawanan. Itu namanya sombong kalau memaksa orang, om Tuhan aja tidak memaksa Anda baca surat kafir. Mansa'at fal yu'min wa mansa'at fal Allah sendiri tidak memaksa. La ikraha Kenapa tidak ada ikrar? Qad abayyana rusdu minal khair. Kalau sampai masa-masa itu tidak manusia, manusia itu tidak tahu kok mana yang surga, mana yang neraka. Orang kalau mau ke neraka diberitahu tidak mau, sudah ya silakan. Rasulullah sendiri bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah Ilaman apa? Semua umatku masuk surga mana? Jangan ambil ini daunnya Rasulullah. Jadi pasti menang. Semua umat masuk surga kecuali yang tidak mau. Kok bisa mau gimana? Artinya orang yang mau diajak ke surga, ya ikuti Rasulullah karena surga di sana, Rasulullah di depan sini. Mau ya? Dan katanya mau ikut lomba tapi dia kesini. Mana bisa, namanya tidak mau. Kalau mau ikut. Kul in kuntum tuhibbuna Allah ibu yuhibbukumullah. Saya ini dalil-dalil saya dia. Biasanya saya tidak dalil. Tidak harus ada saya dalil. sesuai diri. Jadi apa namanya? Jadi kita bersyukurlah, bersyukur. Manusia ada usaha apa namanya? Jangan eh, ya, sekutuan dengan Allah Taala, khusnudzon. Allah itu sangat menyayangi kita. Ini sudah Orang kiamat saja sudah lewat kok. Bukan cekat tapi lewat. saya katanya kiamat. Ini sudah 16. Dan kelewat 4 tahun Kita masih ngaji. Kok tidak masuk surga itu siapa masuk surga? Ternyata siapa yang masuk surga? Masuk Ada orang yang penjahanam-jahanamkan orang itu yang menganggap kelompoknya sendiri yang disuruh Dia mengira surga itu kayak bintang jadi tidak cukup dengan orang banyak Mereka sendiri aja yang lain yang Masya Allah Surga itu arduha samawat wal ar Arduha samawat wal Anda tahu langit-langit itu berapa luasnya Dan panon Anda kalau ingin tahu sedikit aja itu bintang-bintang yang Anda lihat sekarang, bintang yang di langitnya Anda lihat, itu bintang delapan tahun yang lalu. Bukan bintang sekarang. Karena jarak antara kita dengan bintang itu 8 tahun. Jadi kalau tampak itu, berarti bintang delapan tahun. Padahal di sana masih ada ruang lagi, ada bintang lagi, ada triliun Tegak mengira matahari cuma satu ini. Bintang itu menyata. Banyak. Kita ini hanya tinggal di satu titik berdesak-desakan dengan kira-kira 7 miliar tahun. Segini. Itu masuk di bumi saja sudah pasti cukup. Apalagi saya yang luar dari angin. Kalau cuma mereka sendiri yang di nanti dia kesepian. Ini kok berundang gitu. ya. itu biarkan asal kita usaha saja yang jadi orang yang baik dari hamba Rasulullah yang betul-betul seperti Rasulullah orang biasa orang di manusia tahu batas-batas kemanusiaannya tidak usah mengerti manusia itu mungkin agama lain ada yang seperti itu tapi kita yang paling salut adalah yang tetap jadi manusia ini tetap jadi seperti Rasulullah SAW jadi manusia yang mengerti manusia kalau jadi pemimpin ada tambahnya harus manusia harus mengerti jangan mengira setiap orang itu harus seperti dirinya orang yang begitu itu menganggap bahwa manusia itu ya kayak dia kalau tidak kayak dia tidak manusia macam-macam Orang beragama itu kayak orang sekolah. Ada yang TK bahkan PAUD, ada yang SMP, ada yang Idaria, Sanawiyah, Alia, SMP, SMA perguruan tinggi. Nah, itu mentang-mentang sudah perguruan tinggi ya. terus membina yang di TK. Nah, kamu ini jangan namanya masa dua kali dua loh, delapan belas itu. baru diajarkan yang menilai Allah Ta'ala Allah Ta'ala menilai orang berdasarkan kemampuan pikir batasan daripada apa kualitasnya eh, segala macam itu ya tidak perlu cukup di Allah ya, harus begini menurut begini menurut begini jadi itu eh, kesimpulan yang kedua kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam eh, yang sederhana saja dalam gaya hidup sederhana dan jangan neko-neko jangan berlebihan makan jangan berlebihan minum jangan berlebihan berpakaian jangan berlebihan senang dunia jangan berlebihan 63 akhirnya tangkap KPK gara-gara senang dunia itu sedang-sedang saja selamat bersama termasuk ibadah ya sedang-sedang saja jangan berlebih-lebih kalau puasa maghrib oh, itu sedang kalau sampai dua hari dua malam tidak buka itu belum kalau ada orang meskipun saudaranya sak dan bantrem ngomong sama anda sekalian kalau ini selamat dunia akhirat maka puasalah kalian dua hari dua malam tanpa buka tanpa sahur jelas ini karangan jelas sudah dari Rasulullah SAW jadi mengukurnya gampang sekali diukur kewajaran manusia saja manusia yang wajar begitu itu berat maka berat bukan dari Rasulullah begitu orang lain mengatakan enteng saja kok diri sendiri mengatakan berat justru dirinya sendiri yang perlu dicurigai jangan-jangan saya sudah agak mungkin saya Oh diminta supaya senang dunia sedang-sedang saja kalau bisa Wong yang lain juga bisa. Ini mudah-mudahan eh, sedikit daripada yang sudah saya sampaikan tentang Rasulullah. Memang saya tadi mengatakan di awal pembicaraan saya sebaiknya memang kita perlu mengkaji pribadi Rasulullah setiap hari. Minimal malam Jumat sehari kita bicarakan lagi Rasulullah SAW. Karena gini ya anda kalau beli mobil atau motor sepeda motor itu ada buku panduan ya kan tebal buku panduannya habis itu televisi kalau kita beli televisi juga ada buku panduannya tebal juga tapi saya yakin anda sekalian beli TV beli sepeda motor itu nggak pernah dibaca ya. kok bisa? Kok bisa? Padahal nggak baca panduannya kok bisa? Kok bisa nyetel TV sendiri? Kok bisa nyetel sepeda motor? Karena sudah sering melihat orang nyetel sepeda motor sudah sering melihat orang nyetel TV Seandainya Anda tidak pernah melihat orang yang atas sepeda motor, lalu eh, membeli sepeda motor tidak membaca buku itu, insya Allah jadi kesituan. Datang saja. Jadi caranya cuma dua, atau baca buku, atau lihat prakteknya. Nah, sekarang ini ada al dari Karim Ada Tidak dibaca Dan tidak pernah melihat orang yang mengamalkan Quran Kira-kira bagaimana? Harus salah satu Harus salah satu Harus dibaca itu contohnya sudah sudah sudah jarang contohnya sudah jarang kalau dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat nanti itu kalau Rasulullah kan manusia biasa kalau Rasulullah nanti meninggal lalu kita ini siapa yang jadi tatapan yang kita lihat siapa yang kita tanya siapa yang kita ikuti siapa Rasulullah itu ada Abu Bakar ada Abu Bakar dan Umar kan juga menikah. Kalau menikah nanti gimana? Rasulullah bersabda, ashabi kan nujum di ayyi muqtadaitu itu Itu sahabat sahabat itu bintang bintang itu. Siapapun yang Anda ikuti, Anda akan dapat petunjuk. Di ayyi itu, itu. Nah kalau itu sahabat sudah habis, itu ada sabda Rasulullah al ulama wal Pertanyaannya sekarang siapa ulama? Apa yang pandai berdalil? Apa yang pandai berkhutbah? Apa yang dapat membantu orang-orang awam melihat Dulu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena perangainya sikap perilakunya, tutur katanya dipandu oleh Al-Quranul Karim, maka orang-orang yang tidak membaca Quran pun dia bisa mengikuti isinya Al-Quran melewati keteladanan-keteladanan Rasulullah Wasallam. Maka yang kita harapkan sekarang orang-orang yang paham Al-Quran, yang mengerti Al-Quran, kita minta tolong membantu saudara-saudaranya yang tidak sempat atau tidak bisa memahami Al-Quran supaya mudahlah seperti orang yang tulis sepeda motor tadi tolong dikasih contoh senjata bagaimana koplingnya kayak apa supaya mereka ini yang tidak sempat baca kadang-kadang buku panduan ini bahasa Inggris tidak bisa baca itu kok tolong yang bisa-bisa itu masih demikian pula di dalam hal beragama ini dengan ustaz-ustaz yang dia itu kasihlah contoh supaya orang orang ini oh begitu Islam ya, kalau tidak itu contoh yang lain kan banyak sekali terus akhirnya kita tidak bisa membedakan ini yang muslim yang tidak itu yang mana nggak jelas kalau di sini dihafal jangan kan, bahwa ini muslim hafal coba kalau di luar sana belum tentu anda bisa menandai um, sama-sama Jinnya yang berdiri di sana. Hanya hampir-hampir mobil tergila gitu Jadi ini diminta pada yang sudah mengenal Rasulullah SAW mempraktekkan keteladanan Rasulullah semampunya tentu tidak bisa semuanya untungnya Rasulullah SAW itu pernah jadi apa saja jadi pejabat juga pernah bahkan kepala negara jadi panglima perang juga pernah jadi perdagang juga pernah jadi bahkan jadi gembala kambing juga jadi apapun kita itu bisa menjadi Rasulullah bagaimana Rasulullah kalau berdagang oh intinya kita harus jujur gimana kalau jadi pejabat intinya adil itu ada contohnya semua kita bisa menyontoh dalam posisi kita apa ibu-ibu apa sekalian demikianlah ini sudah setengah satu artinya saya mohon maaf eh, mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih atas perhatian anda sekalian Allahumma wa ila khairul islam dan muslimin Indonesia Indonesia والمسلمين وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحق منكم والسلام tidak ada kiai lain kok saya Kalau di Jawa sana itu memang orang sudah ada telanjur tahu semua Kalau doa saya itu musyawarah saya di sini baru sekali, Tidak tahu kalau saya curahnya mandi saja. Ya, jadi untuk anda itu betul banget. Saya yang disuruh. Doa saya itu baru. Makanya saya sekarang profesi mau tidak sana sudah tidak. Sudah berganti dengan doa. Di mana-mana saya sebelum masuk doa. Karena sudah terlanjur orang pada tahu Sekarang Anda minta apa? Cuma ketawa? Doa itu hanya ada dua. Kalau saya suruh diri Anda mesti milih yang kedua. Doa itu ada yang ibadah saja. Doa ada yang ibadah. Allahumma nawar wa Allahumma azam minta apa sih saya dikasih kiai mungkin nggak baca aja doa aja ya yang baca dapat pahala tapi dia tidak minta apa-apa oh, dia nggak ngerti ya doa ini doa ibadah jadi eh, anda doa itu ngerti artinya nggak ngerti artinya dapat pahala karena itu ibadah kenapa ibadah karena diperintahkan oleh Allah apa yang diperintahkan Allah kita lakukan itu ibadah yang kedua, ini mesti ada pilih Ialah doa yang ibadah dan memohon Yang ya dapat pahalanya yang berdoa Ya dapat permohonan Anda mesti pilih yang kedua Ya kan? Makanya tadi saya tanya minta apa sampai malah tertawa. Kalau saya yang doa sendiri itu tidak demokratis. Doanya orang kan nggak sama. Mungkin saya pengen dan cepat-cepat bisa membayar utang. Sana supaya dapat menantu. Karena itu kalau di daerah saya sana, Jawa itu saya pekerjaannya saya sudah itu kalau berdoa saya ajak semuanya membaca Fatihah sekali. Fatihah itu bicara Baca Fatihah sekali, tapi iya anastain sebelas kali. Jangan anda tanyakan kenapa harus sebelas kali. Nanti saya tanyakan kenapa kok subhanallah tiga puluh tiga kali. Nanti jadi diskusi, tidak jadi doa. percaya sampai baca nggak percaya sehari gitu baca percaya sampai baca sebelas kali nggak percaya sekali saja jadi pertanyaan bubur baca fatihah sekali yang anak lain sebelas kali bagi yang percaya di dalam membaca ia Anastain sebelas kali lagi sambil aku bahasa Indonesia yang rentak nonton. bahasa Jawa itu ada rentak. Jadi dia bicara di sini bukan di sini. Dia ya, membatin, membatin. Maksudnya Iyan Anastain dengan permintaannya masing-masing. Karena permintaannya dasar. Berarti saja, jangan diucapkan nanti tetangganya tahu. Ini yang tahu cuma Anda dengan Allah. Hanya Allah. Saya juga tidak tahu. Karena Anda di Iya, karena ya Allah, aku punya hutang. Tolonglah, sudah bisa membayar. Ya. Tapi ya itu yang gede-gede ya, saya yang untuk apa. Jadi ya kalau utang ya minimal 5 juta ke atas lah 5 juta atas kalau ya, saya masa punya utang 25 ribu saya yang suruh doa itu kelaluan yang besar ingin punya rumah ingin apa namanya dagangannya laris segala macam laris ingin bisa umroh dan seterusnya itu dibatin ketika membaca iya ya Allah aku punya utang 5 juta engkau maha kuasa ya Allah saya kepingin punya menantu yang cakep soleh kaya dibatin dan Pasti berhasil, pasti. Kok sampai tidak berhasil? Tidak. Itu kemungkinannya cuma dua. Kalau tidak berhasil tidak dipenuhi oleh Allah Taala permintaan Anda, itu kemungkinannya cuma dua. Kemungkinan pertama, Anda kurang percaya dengan saya. berdoa kok nggak percaya ya bukan. Yang kedua, kemungkinan yang kedua ini Allah mengetahui yang lebih bermanfaat dari yang Anda minta. Kadang-kadang kita minta itu tidak pakai mikir. Bunda seperti itu. Keinginannya dikeluarkan aku. Bunda seperti itu. Gustinya di belakang. Bundanya juga. Wah, kan? Gusti Honda itu. Bundanya kan? Hondanya dulu. Bunda Gusti. Ya, dikasih sama Allah. Ya, kasih. Kelihatannya kok Honda menjalankan berarti yang putus sekali. Baru dua hari dan ngantar jaga telepon. Lebih baik dipilihkan oleh Allah Ta'ala lebih bermanfaat kalau ada permintaan kita yang ternyata barang. Ada kalanya permintaan kita itu ditunda oleh Allah. Ini orang belum pernah apa namanya nabung untuk akhirat ini. Kasihan yang diminta kok dulu saya saja kemarin tidak sepeda motor sekarang kok muncul dunia saja akhirnya pada teman kasihanlah maka pernikahan yang berkas ini diganti nanti di akhirat itu tapi pasti saya yang pasti Oke sudah ketemu semua permintaannya. Bahkan sampai yang kan saya apa ya saya nyanyi. <laughs> Makanya itu nanti nggak khusyuk. Sekarang temukan itu yang akan kita minta nanti buat rupiah yang lain kita sudah mendapatkan apa yang kita Bu, sudah. Sudah ya. Sudah ketemu yang akan diminta. Nah, sekarang saya ingatkan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah la yasma'u du'aan min qalbin waqil atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala tidak sudi mendengarkan doanya orang yang hatinya tidak ikut berdoa. Kita berdoa dengan sepenuh hati.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 وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الله يا الله لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم يا عليم يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قادر يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قوي يا باسط يا قوي يا رب يا عز يا قدير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا خبير يا حكيم يا حكيم يا مقيم يا حسين يا جليل يا كريم يا رفيع يا مجيب يا واسع يا حكيم يا عظيم يا مجيب يا بارئ يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا ولي يا عزيز يا منصور يا مبدي يا مهين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا اخير يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا مطعم يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا مغفور يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام يا الجامع يا غني يا مولي يا مالك يا ضار يا مالك يا ضار يا مالك يا ضار يا مالك يا نور يا هادي يا بديع يا باكي يا وارث يا رشيد يا اللهم انا ندعوك باسمائك الحسنى كما امرتنا فاستجب لنا بقبول حسن كما وعدتنا اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة المعظمة وشرح المفاهيم من القرآن وبسر أسمائك الحسنى واسمك المعظم اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عقوبة إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا محسنا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طفلا إلا ربيته ولا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة والقوة والسلامة التامة والدائمة في الدين والدنيا والآخرة Ya Allah, ya Tuhan kami Kami memohon kepadamu Ya Allah Dan menyebut asma-asma agungmu seperti engkau perintahkan maka kabulkanlah ya ilahi sebagaimana engkau janjikan ya Allah ya Tuhan kami saya dan saudara-saudara saya yang hadir di masjid ini ya Allah ومغاد مذاب ومغفرة لهم ومغفرة لهم ومغفرة لهم ومغفرة لهم ومغفرة لهم ومغفرة لهم dan keluarga kami tetap iman dan Islam tetapkan iman dan Islam kami dan jaga dan kita tetap padamu ya Allah dan kami semua yang hadir di masjid ini baru dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya di kiamat. Ya Allah, ya Tuhan ya Allah, dengan menyebut asma-asma agungmu Allah, kepada saudara-saudara saya yang hadir di Yesus ya Allah, mudahkanlah segala urusan-urusan berikanlah rezeki yang sebanyak-banyaknya kepada mereka untuk beribadah kepada Allah mudahkanlah segala urusan-urusan mereka ya Allah biarkan bina kesehatan lindung kesehatan wahaya kepada saudara-saudara yang hadir sebelahir maupun selamatkanlah mereka semua di dunia dan di akhirat ya Allah ya mujibas ini kabulkanlah semua permintaan saudara-saudara yang ada di majlis ini ya Allah ya mujibas ini ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والولاء على الشرك المستهلك والفتن والشدائد وبها ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار خذنا الجنة مع ربنا العزيز يا رب العالمين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا